Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kepada menghidupkan kita setelah mematikan kita. Segala segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah di saat sebagian manusia lalai dan lengah masih lelap dan nyenyak dalam impian-impian dunianya. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala semata Kalaulah bukan karena pertolongannya, tidak akan sanggup salah seorang dari kita untuk bangkit dari tempat tidurnya. Melangkahkan kaki, menggerakkan tangan untuk menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah. Maka wajib kita bersyukur dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan untuk beribadah dan mengingatnya. Seperti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Muadz bin Jabal agar tidak melupakan di penghujung solatnya untuk berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu. Bantulah aku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang berada di tengah-tengah di antara sikap berlebih-lebihan melampaui batas dan sikap meremehkan atau bermudah-mudah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kalaulah misalnya ada seseorang mengetuk pintu rumah Anda meminta bantuan atau pertolongan. Anda pun membukakan pintu rumah. Berdiri di hadapan Anda seorang miskin, pengemis, peminta, atau orang yang membutuhkan bantuan. Lalu dia mengulurkan tangannya dan dengan mengiba-iba dia meminta bantuan kepadamu. Pak. Jazakallah khair. Allah barifik. Pak. Tolong saya. Bantu saya. Saya lagi susah. Lagi terhimpit permasalahan. Saya butuh uluran tangan, bantuan. Saya tidak punya apa-apa lagi yang bisa untuk dimakan. Dan membayar hutang piutang hutang-hutang saya. Dengan menghibah, merendah. Dia meminta bantuan Anda. Barangkali hati Anda akan tergerak untuk membantunya. Sabar Pak ya, Tunggu sebentar. Anda pun pergi mengambil sedikit bantuan. Anda ulurkan tangan. Kalau dia belum makan, lapar, Anda ambilkan makanan. Kalau dia haus, dahaga, Anda ambilkan air. Kalau dia butuh uang, Anda ulurkan uang. Tetapi anehnya, ketika Anda mengulurkan tangan membantunya, saya meminta bantuan ini tiba-tiba berpaling. Membelakangi Anda. Lalu pergi meninggalkan Anda, meninggalkan anda begitu saja. Aneh. Dia minta bantuan. Dia butuh. Tetapi ketika Anda mengulurkan bantuan, dia malah pergi menjauh, meninggalkan Anda. Ada apa ini? Ah, sudahlah. Mungkin dia menganggap bantuan saya ini terlalu kecil atau sedikit. Sudahlah. Tidak usah diambil pusing. Tutup pintu lagi. Anda tutup pintu. Kemudian Anda kembali dengan urusan Anda di rumah. Tiba-tiba ada lagi yang mengetuk pintu. Tok, tok, tok, tok, tok, Assalamualaikum. Anda buka lagi. Ternyata orang yang sama. Ada apa? Saya butuh bantuan, Pak. Tolong saya. Saya lagi susah. Saya belum makan. Ya. Saya butuh bantuan. Beri saya sedikit bantuan untuk melunasi hutang saya. Kan tadi sudah saya bantu pak. Ini ambillah ambil. Tidak perlu ragu ambil ambil. Anehnya ketika anda kembali mengulurkan tangan membantunya. Dia kembali berpaling. Meninggalkan anda begitu saja. Tidak peduli dengan pemberian anda. Ada apa ini? Lalu anda tutup pintu. Kemudian dia datang lagi mengetuk pintu meminta bantuan. Anda bukakan pintu, Anda berikan bantuan, dia pergi lari meninggalkan Anda. Bisa jadi salah seorang dari Anda menganggap ini orang ini mungkin orang yang tidak waras ini. Atau orang ini ada kelainan. Sudahlah, nggak usah dipedulikan. Dan bisa jadi juga salah seorang dari Anda akan murka kepada dia, menghardi dia. Eh, Anda jangan mempermainkan saya. Kalau memang butuh bantuan kan sudah saya beri. Anda mau mengolok-olok saya. Jangan coba-coba. Barangkali Anda akan marah. Dan mengusir dia. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Saya, Anda, kita semualah pengemis tersebut. Kita meminta-minta mengetuk pintu langit. Memohon bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 17 kali sehari semalam. Di dalam sholat lima waktu. Meminta jalan yang lurus. Itu hanya dalam sholat fardu. Belum lagi sholat-sholat sunat. Kita minta kepada Allah, ihdina siratal mustaqim tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Anda yang meminta kepada Allah. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa mereka? Yaitu jalan para nabi. Jalan orang-orang yang siddiq jalan orang-orang yang mati syahid, jalan orang-orang yang saleh. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma alladziina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mereka itu adalah sebaik-baik teman. Wahasuna ulaika rafiqa. Itu jalan yang kita minta, jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Jalan yang kami minta itu ya Allah, ada jalan adalah jalan yang tengah, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, yaitu jalan orang-orang Yahudi yang bermudah-mudah, yang meremehkan kebenaran. Waladhalin. Bukan pula jalan orang-orang yang sesat, orang-orang Nasrani yang melampaui batas hulu dalam beragama. Jalan yang kami minta itu adalah jalan yang lurus yang berada di antara itu. 17 kali sehari semalam kita memintanya. Coba bayangkan. Apa yang terjadi? Seorang muslim yang mengulang-ulang doa tersebut di dalam solatnya. Tidak sah solatnya kalau dia tidak membacanya. Realita kehidupan dia bertolak belakang. Jauh. Allah turunkan Al-Quran Allah syariatkan Islam. Allah utus seorang nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan jalan yang lurus itu. Apa buktinya? Lihatlah realita kehidupan kaum muslimin. Benarkah mereka menerima anugerah Allah Subhanahu wa taala itu? Atau kata obahnya seperti pengemis itu, meminta-minta lalu ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lari meninggalkannya, tidak peduli. Kalau Anda saja marah kepada pengemis itu, Allah Subhanahu wa taala juga murka kepada orang-orang yang berpaling dari jalannya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus adalah jalan umat ini. Jalan tengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah. Anugerah. Semata kemurahan Allah Subhanahu wa taala saja ini kepada kita. Kita tidak tahu apa-apa. Allah anugerahkan kita. Allah beri ilmu, Allah bimbing kita. Allah pilih untuk menjadi umat yang tengah ini. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian kelak di hari kiamat menjadi saksi atas seluruh manusia. Wa yakunu rasulu 'alaikum syahida dan Rasul menjadi saksi pula atas kalian. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yud'a Nuhun yaumal qiyamah." Di hari kiamat ketika manusia dikumpulkan di mahsyar dipanggillah Nabi Nuh, rasul yang pertama diutus kepada manusia. Fayaqul, tatkala dia dipanggil, Labbaik wa sa'daik ya Rabb. Aku penuhi seruanmu dengan senang hati, dengan tunduk dan patuh wahai Rabb. Lalu Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada dia, "Hal balagt?" Hai Nuh, apakah engkau telah menyampaikan amanah kepada umatmu? Fayaqulu na'am. Nuh alaihi salam menjawab, "Ya." Lalu dikatakan kepada umatnya, ditanyakan kepada umatnya. Hal balagakum? Apakah benar Nuh telah menyampaikan kepada kalian? Umatnya yang durhaka itu berusaha untuk berbohong. Fayaquluna, mereka menjawab, "Ma atana min nadhir." Tidak ada seorang pun yang datang memberikan peringatan kepada kami. Lantas ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yashhadu lak wahai Nuh?" Siapa yang akan menjadi saksimu bahwa engkau telah menyampaikan kepada umatmu? Maka Nabi Nuh berkata, Muhammad wa ummatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Maka kalian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan dakwah tauhid kepada umatnya. Itulah dia makna ayat tersebut. Anugerah yang patut kita syukuri Lantas kenapa banyak kaum muslimin tidak bersyukur? Dipilih menjadi umat yang terbaik, umat yang tengah, umat yang adil. Karena tidak boleh menjadi saksi kecuali orang yang berada di atas jalan yang lurus, yang adil. Yang menyimpang adalah zalim. Baik di kiri maupun di kanan. Menyimpang dari jalan yang lurus adalah kezaliman. Tidak bisa dijadikan sebagai sebagai saksi. manhaj atau jalan Islam adalah jalan yang lurus yang tegak di atas keimanan kepada Allah dan keesaannya serta mentauhidkannya dalam ibadah tidak ada sekutu baginya jalan lurus yang menjamin manusia untuk bisa bahagia hidup di dunia dan di akhirat dia adalah jalan yang berada di tengah-tengah antara sikap ifrat dan tafrid. Sikap menggampang-gampangkan, memudah-mudahkan. Dan juga sikap tafrid, sifat berlebih-lebihan, melampaui batas. Maka di dalam tauhid umat Islam mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan peribadatan mereka. Tidak menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla, karena jalan yang lurus adalah tauhid. Sedangkan kesyirikan adalah hulu melampaui batas dalam mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat umat Nabi Nuh yang tersesat Mereka jatuh dalam lembah kesyirikan. Kesyirikan pertama terjadi itu di zaman Nabi Nuh. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu asyara kurun. 10 abad. Kanu ala tauhid. Manusia ketika itu bertauhid. Lalu di zaman Nabi Nuh ada lima orang soleh yang menjadi suri tauladan panutan oleh manusia ketika itu wafat. Mereka adalah ulama, ahli ilmu, orang soleh. Ketika ulama wafat, ilmu pun hilang. Digantikan oleh kebodohan dan kejahilan. Ketika itulah berganti generasi syaitan datang menyesatkan mereka. Lalu Syaitan pun mulai menanamkan kepada mereka sifat atau sikap melampaui batas dalam mencintai dan memuliakan orang-orang soleh yang sudah meninggal itu. Lalu dikatakan oleh syaitan kepada mereka, dibisikkan. Mereka itu adalah orang-orang soleh, orang-orang yang patut dijadikan contoh dan suri tauladan. Agar kalian mudah untuk mengenang mereka, menjadikan mereka contoh, buat patung-patung mereka. Letakkan di dekat kuburan mereka lalu dibuatlah patung. Ketika itu mereka belum menyembahnya. Lalu bergantilah generasi. Muncul generasi berikutnya yang lebih jahil lagi. Tidak memiliki ilmu. Lalu mulailah syaitan. Menyesatkan mereka. Membisikkan. Makar dan tipu dayanya. Dulu bapak kalian, nenek moyang kalian kalau ada apa-apa, ada masalah, ada problema, mereka datang ke sana. Karena itu orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kalian ini siapa? Maka berdoa di sana. Agar mereka bisa menjadi perantara antara kalian dengan Allah. Lalu pergi mereka di sana, beribadah. Sampai akhirnya mereka berlebihan, melampaui batas, mengagungkan orang yang sudah meninggal itu Lalu akhirnya mereka menyembah patung tersebut. Jatuhlah dalam lembah kesyirikan. Diutus Nabi Nuh untuk mengingatkan mereka, mengajak kembali kepada tauhid. Kenapa? Karena sikap melampaui batas. Di sisi lain, ada pula orang yang menganggap enteng, menganggap mudah. Sehingga mereka tidak pula mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tunduk dan patuh dan juga mereka ini tidak menghargai orang-orang yang soleh, tidak memuliakan orang-orang yang taat, tidak menghormati para ulama. Islam, jalan yang lurus berada di antara itu. Mereka menghormati orang yang soleh, memuliakan ulama. Akan tetapi mereka tidak mengangkat kedudukan orang soleh dan ulama tersebut melebihi kedudukan yang telah Allah berikan. Mereka juga adalah manusia sama seperti yang lainnya. Saudara-saudari, Nasoro tidak tersesat kecuali ketika mereka melampaui batas mengagungkan memuliakan nabi mereka Nabi Isa alaihissalam. Lalu mereka berikan Nabi Isa sifat-sifat ketuhanan. Akhirnya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang mereka melakukan itu. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 70. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Nah, Yahudi tadi ber, uh, An-Nasara tadi berlebihan, orang Yahudi menggampangkan bermudah-mudah. Apa kata Allah? Sungguh kami telah mengambil sumpah janji kepada Bani Israel dan kami telah mengutus kepada mereka rasul-rasul. Setiap kali datang kepada mereka satu orang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka tolak, mereka dustai atau bahkan mereka bunuh. Orang Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mengamalkan kebenaran, dianggap mudah dan enteng oleh mereka. Karena mereka menolak kebenaran. Orang Nasrani tersesat karena mereka beramal tanpa ilmu, berlebihan dalam beribadah dan beramal sehingga akhirnya mereka melakukan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Al Bukhari dari Umar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar. Lalu beliau bersabda, "La taturuni kama aturatin nasara ibnu Maryam." Jangan kalian menyanjung-nyanjungku, memuja-mujaku seperti orang Nasara memuja menyanjung Isa bin Maryam. Fa inna ma ana abduh aku ini hanyalah hamba Allah. Fakulu abdullahi wa rasuluh. Maka panggillah aku Abdullah dan Rasulnya. Itu dia jalan tengah yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi saja tidak boleh kita melampaui batas hulu berlebihan dalam mencintai atau dalam mengagungkan dan memuliakannya. Apalagi manusia selain Nabi. Yang belum jelas lagi apakah selamat atau tidaknya. Di yaumil qiyamah. <clears throat> Kemudian juga di antara bentuk jalan tengah Islam di antara berlebihan dan juga sikap yang bermudah-mudah kalau tadi dalam akidah jalan tengah Islam, jalan yang lurus dalam beribadah bahwa Islam memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melarang mereka melalaikan ibadah tersebut. Melaksanakan ibadah tetapi tidak berlebih-lebihan. Jangan sampai melupakan hak-hak diri dia, hak keluarga dia. Karena apabila dia melupakan hak diri dia, hak keluarga dia, berlebihan memaksakan diri dalam ibadah, jatuh dalam sikap hulu atau melampaui batas. Sebaliknya jika dia lalai dan lengah, maka dia jatuh dalam dosa dan maksiat. Karena meninggalkan perintah, perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari datanglah tiga orang kaum muslimin ke rumah salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka menanyakan bagaimana ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata mereka, wajar Nabi seperti itu. Dia sudah diampuni dosanya, sedikit ibadahnya. Adapun kita harus lebih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang satunya berkata, amma ana wa wala uftir. Saya akan puasa selama lamanya, setiap hari saya puasa. Siamud dahar, dan saya tidak akan berbuka. Dia berjanji bertekad untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Adapun yang kedua, wa ammal akhar fayaqul. Adapun yang kedua berkata, adapun aku, amma ana faakumu wala faakumu wala anam. Adapun aku akan terus sholat malam dan tidak akan tidur lagi. Sedangkan yang terakhir berkata, dan saya fala atazawwajun nisa. Saya tidak akan menikah dengan wanita. Karena kalau saya menikah terganggu ibadah saya. Saya tidak bisa khusyuk. Saya tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Lihat. Yang satu ingin berpuasa terus-menerus sepanjang masa. Yang satu ingin sholat malam, tidak tidur. Yang satu lagi tidak ingin menikah agar bisa fokus beribadah sampai perkataan mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar ketika kaum muslimin berkumpul di masjid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma bala aqwamun yaquluna kada wa kada?" Kenapa ada beberapa orang yang mengatakan begini, begini, begini? Rasulullah ceritakan perkataan mereka. Tapi orangnya tidak disebutkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ama wallahi fa inni atqakum wa akhsyakum lillah. Demi Allah, aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Asumu wa uftir. Namun begitu, aku berpuasa dan berbuka. Aku wa anam. Aku salat malam dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa. Aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka sunnahku. Sunnah artinya jalanku. Barang siapa yang tidak suka su jalanku. Falaisa minni. Maka dia tidak termasuk golonganku. Apa jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah? Jalannya adalah beliau beribadah, tapi beliau tidak melupakan hak diri dia, hak keluarga dia, hak kehidupan dia. Beliau sholat tahajud, beliau juga tidur. Karena matanya punya hak, tubuhnya punya hak. Beliau berpuasa, tapi juga berbuka. Karena badannya punya hak. Dan juga beliau menikah. Karena keluarganya, rumah tangganya juga punya hak. Sahabat Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat Al-Ansar Dan sahabat ini rajin puasa, ibadah. Saking rajinnya dia beribadah, akhirnya dia lalai terhadap istrinya. Karena suaminya lalai tidak peduli lagi kepada dia, istrinya jarang jarang mengurus dirinya, rambutnya kusut, pakaiannya pun tidak diurusnya. Suatu ketika Salman menginap di rumah saudaranya ini. Heran dia melihat istri saudaranya seperti itu. Ditanyanya, ada apa engkau? Kenapa engkau seperti ini? Lalu dia katakan saudaramu, Tolha. Dia tidak butuh lagi kepada aku, kepada keluarganya. Dia sibuk dengan dengan ibadahnya. Datanglah waktu makan. Dihidangkan makanan. Salman Al-Farisi dijamu. Tetapi tuan rumah tidak makan ini sahabat Al-Ansor ini. Tidak makan. Disuruhnya Salman makan, Salman tidak mau. Sahabat ini puasa. Kalau kamu tidak makan, saya tidak makan, kata Salman. Malam harinya tidur dia di situ menginap bersama saudaranya ini. Baru beberapa saat dia tidur, sahabatnya ini hendak berdiri mau sholat. Ditariknya tangan sahabatnya ini, saudaranya ini. Enam, tidur kata dia. Tidur dia. Tidak berapa lama, bangun dia lagi hendak sholat tahajud. Ditarik lagi tangannya oleh Salman. Tidur. Tidur. Begitu seterusnya. Sampai sepertiga malam terakhir. Apa kata Salman Al-Farisi? Sekarang saatnya bangunlah. Sholat. Besoknya setelah sholat subuh. Sahabat Al-Ansor ini mengadukan perbuatan Salman itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah membetulkan sikap Salman itu dan Rasulullah mengatakan sesungguhnya dirimu punya hak yang wajib engkau tunaikan keluargamu punya hak yang wajib engkau tunaikan Allah punya hak yang wajib engkau tunaikan maka tunaikanlah hak itu kepada setiap yang berhak mendapatkannya jalan yang tengah tidak berlebihan tidak pula melalai-lalaikan meremehkan dan menggampang-gampangkan jalan yang lurus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar dalam masalah akidah, bukan hanya sekedar dalam masalah ibadah, bahkan juga dalam masalah kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك dunya wa ahsin." Kama ahsanallahu ilaih. Carilah pada apa-apa yang Allah anugerahkan. Allah berikan untukmu dari urusan akhirat. Kejar akhiratmu. Tetapi jangan lupa wala tansa nasibaka minat dunia. Bagianmu dari dunia. Lihat. Allah perintahkan kita mengejar akhirat. Allah larang kita melupakan kehidupan dunia kita. Sebagian manusia berlebih-lebihan dia dalam urusan akhirat sehingga dia meninggalkan dunianya padahal dia hidup di dunia sebagian yang lain melalaikan urusan akhirat sibuk dengan dunianya Islam mengajarkan kepada kita untuk mengejar akhirat kita tapi jangan lupa sekarang kita hidup di dunia kita harus mencari bekal di sini untuk perjalanan kita menuju akhirat Al-Imam Ibn Kathir menjelaskan makna ayat ini. Qal istamil ma wahabaka Allah min hadzal mal al-jazil wan ni'ma at-ta'ilah fi ta'ati rabbik wat taqarrub ilayhi bi anwa'il qurubat allati yahsulu laka biha thawab fi daril akhirah. Maksudnya carilah atau gunakanlah apa yang Allah anugerahkan kepadamu dari rizki, harta, kenikmatan dalam ketaatan kepada Rabbmu untuk mendekatkan diri kepada dia dengan bermacam kurubat, ibadah sehingga engkau mendapatkan pahala di akhirat. Kemudian jangan lupakan urusanmu di dunia, bagianmu di dunia. Maksudnya mimma abahahallahu fiha dari perkara-perkara yang Allah mubahkan. Makan, minum, minal ma'kali wal masyrabi, wal malabisi wal masakin wal manakih. Jangan engkau lupakan masalah makanmu. Jangan engkau lupakan masalah minummu. Jangan lupakan masalah pakaianmu, tempat tinggalmu dan juga pernikahan. Itu semua bagian bagian yang tidak boleh engkau lupakan. Fa inna li rabb fa inna li rabbika 'alaika haqqa kata Ibnu Katsir. Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak yang wajib engkau tunaikan. li nafsika 'alaika haqqa dan dirimu memiliki hak yang wajib engkau tunaikan wali ahlika alaika haqqa dan keluargamu juga memiliki hak yang wajib engkau tunaikan. Orang Yahudi adalah orang yang paling tamak terhadap dunia, lupa akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mencela orang-orang Yahudi, "Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah." Engkau akan dapat engkau akan dapatkan, akan dapati orang-orang Yahudi tersebut orang yang paling tamak dan rakus terhadap kehidupan dunia. Makanya mereka takut mati. Tamak dan rakus terhadap dunia. Ini memudah-mudahkan, bermudah-mudah, berleha-leha, lalai. Sebaliknya Allah juga mencela orang-orang Nasoro. Kenapa? Yang berlebihan pula dalam urusan akhirat sehingga tidak diperintahkan dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid, "Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha." Dan kependetaan yang mereka karang-karang mereka buat-buat bid'ahnya. Kami tidak pernah menetapkan mewajibkan atas mereka perilaku, ritual, ajaran kependetaan tersebut yang meninggalkan sebagian dari dunia dengan alasan-alasan akhirat. Kecuali yang kami perintahkan adalah mencari keridoan Allah. Tapi mereka tidak menjaga hak tersebut dengan sebenar-benarnya. Allah celah mereka karena mereka berbuat bid'ah dalam agama mereka. Jadi Islam berada di tengah-tengah dalam akidah, dalam ibadah, dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dalam membaca Al-Quran misalnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang kita berlebihan mengeraskan suara dan juga jangan terlalu pelan ketika sholat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا janganlah engkau keraskan dengan solatmu bacaan solatmu jangan pula terlalu pelan tapi ambillah jalan tengah di antara itu ini juga merupakan isyarat bahwa bagian dari ajaran Islam itu adalah jalan yang tengah di antara berlebih-lebihan dan juga meremehkannya kalau kita lihat solat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Beliau solat tidak terlalu panjang, tidak pula terlalu pendek. Pokoknya beliau tetap memilih yang tengah. Karena perkara yang tengah itu adalah perkara yang terbaik. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat, fakanat salatuhu qasda wa khutbatuhu qasda." adalah aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa salat. Dan salat beliau itu qasda. Qasda itu sedang. Wa khutbatuhu qasda dan khutbahnya juga sedang. Sedang di sini maksudnya tidak panjang yang membuat orang jemu dan bosan. Tidak pula terlalu pendek yang membuat orang susah pula paham dan mengerti. Terlalu singkat, tetapi sedang. Tidak panjang, tidak pendek itu khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sholatnya. Di antara jalan lurus yang diajarkan oleh Islam, di antara berlebih-lebihan, melampaui batas, dan bermudah-mudah meremehkan, yaitu Islam mengajarkan kita untuk berada di atas jalan yang lurus dalam menggunakan nikmat-nikmat Allah, karunia-karunia Allah yang mubah. Seperti dalam makan, dalam berpakaian, dalam membuat tempat tinggal, rumah, kediaman kita. Maka Allah perintahkan kita tidak berlebih-lebihan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai Bani Adam, pakailah pakaianmu, perhiasanmu setiap kali hendak sholat. Wakulu washrabu dan makan serta minumlah engkau. Wala tusrifu. Tapi jangan melampaui batas. Silahkan anda berpakaian. Silahkan anda membuat tempat tinggal. Silahkan anda memiliki kendaraan. Silahkan makan, silahkan minum. Tapi jangan melampaui batas. Jangan foya-foya. Jangan berlebihan. Jangan bermegah-megahan. Ini dia. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi, walaupun perkara itu mubah misalnya, berolahraga, olahraga mubah. Anda mau main bola, main futsal, yang lain-lain, itu perkara yang mubah. Tapi jangan melampaui batas. Sehingga dijadikan pula itu hobi. Hampir setiap hari main main bola, main futsal. Nah, akhirnya terlalaikan yang lainnya. Kewajiban-kewajiban, akhirnya sholat jadi terlambat. Waktu terbuang. Silakan olahraga, tapi jangan melampaui batas. Ini dalam hal perkara yang mubah. Dan juga tidak boleh kita meninggalkan perkara yang mubah dengan keyakinan menganggap saya menganggap itu haram. Itu juga tidak boleh. Itu namanya bermudah-mudah, meremehkan, melalaikan. Kemudian juga di antara ajaran Islam yang lurus, yang berada di antara sikap melampaui batas dan berlebih-lebihan, yaitu Islam memerintahkan kita berinfak, bersedekah, tetapi dengan tidak pelit, tidak pula berlebih-lebihan. Diajarkan oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an melarang kita pelit dan pelit itu adalah sifat orang Yahudi. Di sisi lain Allah juga memuji hamba-hambanya yang apabila berinfak mereka tidak melampaui batas. Apa kata Allah di dalam surah Al-Furqan? yaitu orang-orang yang apabila mereka berinfak, bersedekah, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, walam yakturu, mereka juga tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Mereka berada di antara itu. Baik infak terhadap keluarga, infak nafkah terhadap keluarga. Maka jangan berlebih-lebihan menafkahi harta itu kepada keluarga yang akhirnya menyebabkan keluarga itu lalai dan lengah Jangan berlebihan memberikan harta kepada anak sehingga dia lalai dan lengah oleh harta tersebut. Kemewahan, kehidupan dunia yang gemerlap, berlebihan sering membuat orang tersesat dan salah jalan. Orang tua, anak kecil-kecil sudah diberi handphone yang canggih-canggih lagi sehingga bebas mereka menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Akhirnya lalai dan lengah. Di sisi lain, jangan pelit. Karena teknologi itu bisa juga digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Untuk berdakwah, untuk menyebarkan kebaikan. Tetapi berada di antara itu, berada di tengah-tengah. Nah, jalan tengah Islam ini wahai saudara, wahai saudari kaum muslimin dan muslimat. Ini yang kurang dipahami oleh kaum muslimin hari ini. Sehingga sebagian kaum muslimin melampaui batas dalam mengamalkan Islam. Dalam bermuamalah, dalam berakhlak, dalam berperilaku. Sebagian yang lainnya jatuh dalam jurang yang lainnya. Meninggalkan ajaran Islam. Baik dalam akidah, ibadah, dalam akhlak, dalam perilaku. Dan dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga akhirnya terjadi ketimpangan-ketimpangan di tengah masyarakat antara orang yang jatuh ke lembah kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan seperti contohnya orang-orang yang melampaui batas dalam menghukumi saudara-saudaranya sehingga dihukumi saudara-saudaranya kafir. Seperti orang-orang Khawarij, seperti ISIS yang ada sekarang di Irak dan di Suriah. Mereka juga jatuh dalam lembah melampaui batas. Dalam menghukumi dan mensikapi orang-orang yang yang berseberangan atau berselisih dengan mereka. Mereka menghukumi kaum muslimin yang melakukan dosa, dosa besar itu kafir kata mereka. Mereka keluarkan dari agama. Dan menurut mereka kekal di dalam neraka. Ini melampaui melampaui batas. Sementara ada lagi orang-orang yang lain menganggap tidak apa-apa berbuat dosa, tidak ada masalah, tidak ditegakkan amar ma'ruf, tidak dinasihati kaum muslimin yang bermaksiat, ini lalai dan lengah. Tentu tidak akan sama orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, orang yang taat dengan orang yang yang tidak taat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Dan tidak akan baik kehidupan masyarakat. Tidak akan kembali kemuliaan, kekuatan dan kejayaan umat Islam bahkan tidak bisa mereka bersatu kecuali mereka menerima kembali mengambil pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yaitu jalan yang lurus yang dia minta jalan lurus itu di antara jalan orang Yahudi dan juga di antara jalan orang Nasrani orang Yahudi yang tidak mengamalkan ilmu orang Nasrani yang beramal tanpa ilmu jalan Islam adalah jalan yang dilandasi oleh ilmu berdiri di atas ilmu dan jalan yang mengamalkan ilmu itu. Seorang muslim hendaklah jika dia beramal, beramal dengan ilmu. Jika dia berilmu, maka dia mengamalkan mengamalkan ilmunya. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka dia telah menyimpang, meniru-niru, menyerupai orang Nasrani. Barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia menyerupai orang Yahudi, juga keliru dan menyimpang. Adapun Islam berada di antara itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu dia doa kita mudah-mudahan kita benar-benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan yang lurus itu dan bisa mengamalkan Islam yang benar, Islam yang tengah, Islam yang jauh dari sikap melampaui batas dan Islam yang tidak pula melalaikan dan melengahkan hak-hak Allah, hak-hak Rasulnya, hak agama ini, hak diri sendiri, hak keluarga, hak masyarakatnya, dan hak setiap orang yang memiliki hak yang wajib ditunaikannya. Ini dia kajian singkat kita pada pagi hari ini. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan diajukan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ulang lagi masalah pengharaman. Haram masalah apanya nih? Hmm. Iya. Kalau masalah haramnya memakan anjing maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya sudah menegaskan di antara hewan-hewan yang diharamkan yaitu kullu zinabin. Kullu zinabin. Setiap hewan-hewan yang memiliki taring. Minal muftaris. Dari hewan-hewan yang memangsa dengan dengan taringnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tersebut menyebutkan beberapa hewan-hewan yang haram dimakan diantaranya salah satunya disebutkan ciri-cirinya adalah hewan yang bertaring. Nah termasuklah di situ setiap hewan yang memiliki taring maka itu masuk dalam kaidah hadis tersebut. Dalam hadis kullu dhinabin ya minal minal muftaris dari hewan yang yang memangsa. Itu hadisnya. Kemudian yang kedua yang menunjukkan dia haram juga karena dia mengandung najis. Yang bahkan tidak bisa dibersihkan najisnya itu, air liurnya itu kecuali dengan dengan tanah. Dan hadis tersebut juga sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bagaimana kita akan memakannya? Sedangkan anjing itu menjilat piring kita saja. Wajib kita bersihkan sampai tujuh kali. Salah satunya yang pertamanya adalah dengan tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida walagol, ida walagal kalbu fi ina'i ahadikum." apabila ada anjing menjilat piring perkakas salah seorang dari kalian faghsiluhunna faghsiluhu sab'an ulahunna biturab maka basuhlah dia tujuh kali yang pertamanya dengan dengan tanah nah kalau saja seperti itu bagaimana ada orang mengatakan bahwa memakan anjing itu dibolehkan di dalam di dalam Islam Ibnu Katsir? Iya, itu di surah Al-An'am. Nah, ya, kan gitu. Iya, saya tahu. Ibnu Katsir kan sama seperti Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengharamkan anjing. Ya, beliau termasuk mengharamkan anjing, mengharamkan kucing, hewan-hewan yang bertaring. Adapun ayat itu, ayat itu eh, apa namanya ayat itu turunnya berkaitan dengan Bani Israel. Perhatikan ayat itu kembali. Ayat itu berkaitan dengan Bani Israel. Ya, jadi ketika kita hendak memahami satu hukum dari ayat, kita lihat dulu ayat yang sebelumnya, ayat yang sesudahnya. Ayat itu berkisah tentang Bani Israel, hewan-hewan yang diharamkan kepada Bani Israel apa saja. Nah tentu berbeda syariat di zaman Bani Israel dengan kita berbeda. Bahkan mereka di zaman Bani Israel diharamkan memakan lemak, sedangkan kita boleh. Lemak sapi mereka tidak boleh. Lemak kambing mereka tidak boleh. Pokoknya yang lemak tidak boleh. Nah, adapun di dalam Islam dibolehkan. Jadi ada di zaman Bani Israel itu berbeda syariatnya. Kita adalah syariat Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat tersebut adalah uh, disyarahkan atau di, dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita memahami ayat, harus kita pahami dengan dipandu oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Kenapa? Karena tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjelaskan makna ayat itu. Tidak mungkin hadis yang sahih akan bertentangan dengan ayat ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran kadang disebutkan secara global saja. Detailnya ada di dalam hadis-hadis. Bahkan di dalam itu, di dalam ayat ya, surah Al-Maidah itu disebutkan hanya beberapa saja yang haram. Sementara di surah Al-Maidah ayat 3 lebih banyak lagi. Dirinci lebih banyak lagi. Nah, ini ayat saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin kita ambil ayat di surah Al-An'am itu bahwa tidak ada yang diharamkan, yang diwahyukan kepadaku kecuali disebutkan di situ beberapa buah saja. Empat, lalu kita tinggalkan yang di surah Al-Maidah itu. Tidak mungkin dia sama-sama Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah, "Hurrimat 'alaikumul maitatu." Bangkai. Waddamu, darah. Walahmul khindir. Itu daging babi. Wama uhilla li ghairillah Dan juga uh, yang disembelih untuk selain Allah, selain Allah. Wal munkhaniqatu. Kemudian hewan yang uh, munkhani munkhaniqatu yang jatuh dari tempat yang tinggi lalu mati dia karena jatuh wal mauqudhatu. Wal mauqudhah itu hewan yang berbenturan dengan benda yang keras. Jadi dipukul pakai kayu. Wan natihatu hewan yang mati beradu kambing beradu Wa ma akala sab'u dan juga hewan yang sisa-sisa dimakan oleh hewan buas. Lihat banyak sekali disebutkan di situ. Apakah kita tinggalkan ayat ini lalu hanya kita pakai di surah Al-An'am saja? Tentu tidak mungkin. Dia sama-sama Al-Qur'an. Ini menunjukkan kalau kita hendak menyimpulkan satu hukum dari ayat, harus kita cari dahulu ayat yang semakna dengan itu, lalu kita lihat. Terkadang di ayat yang satu ini global, di ayat yang sini dirinci. Sebagai contoh juga, ayat itu saling menafsirkan satu dengan yang lain. Ada orang mengatakan iblis itu termasuk malaikat kata dia. Nah, kenapa? Karena kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan kepada malaikat, sujudlah hai malaikat. Semuanya sujud kecuali iblis. Nah, berarti kan iblis itu dari malaikat. Padahal di ayat lain di surat Toha ada dijelaskan. Dijelaskan di situ dikatakan uh, illa iblis fafasaqa wa kana minal jinni. Kecuali iblis, maka dia menentang perintah Allah wa kana minal jinni dan dia termasuk golongan jin. Berarti ayat yang awal tadi, yang sebelumnya itu diperjelas dan dipertegas di ayat yang lain bahwa iblis tidak termasuk golongan malaikat. Jadi ayat menafsirkan dengan ayat yang lainnya. Kemudian jika kita tidak temukan tafsir dari ayat, maka kita cari tafsir dari hadis. Jika tidak kita temukan tafsir dari hadis dari perkataan para sahabat, tafsir para sahabat karena sahabat belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mungkin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Abdullah ibnu Mas'ud dan lain-lainnya. Jika ternyata tidak juga kita dapat, tidak ada dari Al-Quran, tidak dari hadis, tidak pula dari akwalus sahabah, maka sebagian ulama mengatakan kita kembalikan kepada makna bahasa Arab. Ditafsirkan sesuai dengan kandungan makna bahasa bahasa Arab. Nah, ada pemaparannya dalam bahasa Arab ini maknanya begini, begini, begini. Dan perlu diketahui juga, tidak semua sahabat tahu seluruh tafsir Al-Quran. Bahkan Ibnu Abbas saja, radhiyallahu anhuma, awalnya dia tidak tahu apa makna fatir. Fatiris samawati wal ar. Dia tidak tahu apa makna fatir itu. Sampai suatu ketika, dia mendengar orang Arab bertengkar. Arab Badui. Bertengkar memperebutkan satu sumur. Yang satu mengaku dia yang membuatnya. Apa kata yang satu itu? Ana fator tuha. La bal ana fator tuha. Saya fator tuha. Artinya, ana fatiruha. Saya yang pertama membuat sumur ini. Kata yang satu lagi, saya yang pertama membuatnya. Ibnu Abbas dengar, baru dia paham. Oh, makna fatiris samawati itu itu. Artinya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini tanpa ada yang mendahuluinya. Artinya, dia paham makna itu dari bahasa. Nah, dari sinilah bolehnya menafsirkan ayat itu dengan pemahaman bahasa jika tidak ditemukan tafsirnya dari hadis, dari ayat atau dari hadis. Allahu a'lam bissawab. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Naam, silahkan. Waalaikumsalam Maulid Nabi itu dirayakan di berbagai daerah hampir di seluruh Asia Tenggara bahkan juga di belahan dunia yang lain dengan tujuan dalam rangka mengungkapkan cinta kaum muslimin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sebagian kaum muslimin memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maulid artinya hari lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah Maulid ini sejatinya ada di dalam Islam atau tidak, dianjurkan atau tidak? Maka untuk mengetahui ini harus kita baca sejarah, baik melalui hadis-hadis ataupun melalui kitab-kitab sejarah Islam. Kalau kita merunut kajian-kajian sejarah, mulai dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman para sahabat, jujur tidak kita temukan mereka melakukannya. Kalau kita tanyakan pada diri kita, siapa manusia yang paling mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pasti kita akan menjawab para sahabat. Tidak akan ada lagi orang sekarang yang sama bisa menandingi cinta para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa tidak ada satu pun riwayat menjelaskan mereka merayakan dan memperingati itu? Ada apa? Apakah tidak sampai hadisnya kepada kita atau ada yang menyembunyikannya? Itu praduga-praduga kita. Yang jelas, yang nyata, tidak ada satupun ahli sejarah mengatakan para sahabat melakukan itu. Dan juga tidak ditemukan satupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, karena mencintai Nabi itu kan diperintahkan, dianjurkan. Tapi Rasulullah tidak ajarkan kalian supaya kalian semakin cinta kepada saya nanti sepeninggal saya. Maka kalian lakukan ini, lakukan itu. Tidak. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintahkan bukti cinta itu adalah dengan mengikuti dia. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian betul-betul mencintai Allah, ikuti aku, teladani aku. Kemudian terus generasi sesudahnya tabi'in juga tidak kita temukan. Dan begitu juga sampai kepada imam yang empat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Bahkan di dalam kitab-kitab Imam Syafi'i seperti Al-Um, kitab Ar-Risalah karangan dia juga. Dan ada lagi kitab-kitab beliau yang kecil yang lainnya. Seperti kitab Jima'ul Ilmi. Dibaca, kita teliti. Tidak ada juga. Apa Imam Syafi'i ini tidak tahu ya. Beliau adalah seorang imam. Seorang ulama. Yang diakui oleh dunia. Madhabnya tersebar di berbagai penjuru dunia. Tetapi kok nggak ada satupun ada riwayat dari dia. Ini menjadi tanda tanya dan keanehan. Kemudian terus akhirnya setelah lewat masa imam yang empat ini. Kemudian masa masa khulafah, khalifah, khalifah Bani Abbasiyah pun sudah mulai melemah. Lalu akhirnya muncul Bani Ubaid dari Afrika Utara. Bani Ubaid namanya. Yang diteliti oleh para ahli sejarah, ternyata mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang menyamar mengaku sebagai keturunan Fatimah radhiyallahu anha setelah diteliti nasabnya tidak nyambung sama sekali. Lalu mereka melakukan sebuah gerakan membentuk kekuatan, berperang mereka di Afrika awalnya sampai akhirnya mereka memiliki kekuasaan dan kekuatan. Lalu akhirnya mereka menyeberang, menyerang Mesir dan berhasil menaklukkan Mesir. Sejak itu Mesir berada dalam kekuasaan mereka di zaman-zaman lemahnya Eh, daulah atau khalifah ban, khulafa khalifah khalifah Bani Abbasiyah. Sekitar tiga abad lah. Bayangkan, hampir 300 tahun lebih atau lebih dari 300 tahun Mesir dikuasai oleh orang-orang Syiah Bani Fatimiyah. Syiah Fatimiyah namanya. Nah, Syiah Fatimiyah ini memiliki ajaran yang aneh sekali. Banyak ulama mereka bunuh. Dan aneh sekali, mereka memerintahkan rakyatnya sujud kepada mereka. Apabila nama mereka disebut, nama-nama khalifah disebut, sujud di pasar-pasar pun sujud. Ternyata mereka yang memulai perayaan-perayaan ini. Mereka buatlah peringatan Maulid Hasan, peringatan Maulid Hussein, peringatan Maulid Ali, Ahlul Bait semuanya sampai peringatan Maulid Nabi saw. Karena waktu itu mereka memiliki kekuatan, kekuasaan. Mereka yang berkuasa mereka bisa menekankan budaya tersebut sehingga akhirnya terbiasa masyarakat melekat pada mereka. Lalu menyebarlah kemana-mana. Sementara ulama-ulama waktu itu ada yang mengingkari tapi tidak banyak karena khawatir. Dibunuh. Bahkan ada salah seorang ulama ditangkap. Saya lupa nama imam tersebut. Imam yang sangat terkenal ditangkap, dihadapkan kepada dia, kepada salah seorang khalifah itu. Saya dengar kamu mengatakan kepada manusia, kalau saya punya sepuluh anak panah, maka sepuluh yang sembilannya saya tembakkan panah tersebut kepada orang-orang kafir Romawi. Dan satu saya tembakkan kepada orang kepada Bani Fatimiyah. Apakah benar engkau mengatakan itu? Apa kata ulama ini? Tidak. Tetapi aku mengatakan, kalau aku memiliki sepuluh anak panah, semuanya aku tembakkan kepada kalian. Kenapa? Karena kalian merubah-rubah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dia. Sampai akhirnya dia dibunuh. Dibunuh dengan keji, disiksa oleh salah seorang khalifah Bani Abbasiyah ini. Eh, Bani Bani Fatimiyah ini. Nah, sampai akhirnya di tahun 500-an Hijriah muncul Nuruddin Az-Zanki, paman dari Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika itu khalifah sudah lemah, khalifah Bani Abbasiyah. Yang berkuasa adalah Salatin. Sultan-sultan, kerajaan-kerajaan kecil. Nah, Nuruddin Az-Zanki ini salah seorang sultan yang cinta kepada sunnah, cinta kepada ulama, cinta kepada Islam. Dan berjihad melawan orang-orang kafir. Mulailah dia berjihad. Sementara kaum salib waktu itu zaman sudah mulai perang salib itu. Mulailah orang-orang salib menyerang negeri-negeri Islam dan dia menyusun kekuatan untuk berjihad. Dia lihat orang-orang Syiah Fatimiyah, Syiah Batiniyah juga disebut seperti itu. Ini duri dalam daging. Mereka yang membantu orang-orang Perancis masuk ke Mesir. Dan akhirnya dia memutuskan untuk memerangi, menguasai Mesir dahulu dan memerangi Syiah Batiniyah. Maka berperang, berperang, berperang sampai akhirnya dia meninggal dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi di zaman Salahuddin akhirnya bisa ditumpas dan Mesir kembali kepada pangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah itu barulah Salahuddin berperang untuk merebut Palestina, Betul Maqdis sampai akhirnya Allah berikan. Jadi dari situ awalnya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Waddah Abu Syama dan juga Imam Abu Syama at tursusi Asy-Syafi'i dalam mazhab Syafi'i juga menjelaskan asal usul perayaan maulid ini. Lalu tersebar kemana-mana. Dan karena kita ini kurang belajar, akhirnya ya kita ikut-ikuti juga. Nah, akhirnya kita tidak tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang tidak ada diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, apakah bagus kalau kita melakukannya? Kan bagus itu orang berkumpul ke masjid, anak-anak muda datang ke masjid daripada mereka keluyuran dan segala macam saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Sesuatu yang tidak pernah dicontohkan dan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita anggap baik, maka itu tidak akan bisa memberikan perubahan kepada umat. Buktinya, sudah dari dulu lagi. Umur saya sekarang 39 berarti sudah 39 kali pula semasa hidup saya orang merayakan Maulid Nabi, kaum muslimin. Tapi saya lihat di negeri di tempat saya, di kampung saya, bukan bertambah baik umat ini padahal tambah semarak perayaan Maulid Nabi. Enggak, ini terus terang aja. Bukan tambah baik. Orang semakin semarak, semarak. Memang kalau dulu enggak ada pakai musik-musik, sekarang ada pakai musik-musik tambahannya. Makanan, kue, apa dan segala macamnya. Tapi saya perhatikan Orang kok masjid semakin sepi. Yang anehnya lagi saya tidak habis pikir bagaimana nanti kita berkata kepada Rasulullah di hari kiamat. Bayangkan malam itu kita peringatkan, peringati di masjid ramai-ramai kita mengingat perjuangannya dan segala macam. Besok berkumandang azan subuh, tidak ada lagi orang yang banyak itu. Tinggallah sesap dua sap. Mana dia orang yang berkumpul datang malam itu? La ilaha illallah. Itu itu terus tak dari tahun ke tahun. Jadi apa manfaat yang ingin kita ambil? Apa faedahnya? Kita orang-orang yang berakal. Coba kita pikirkan. Kita renungkan. Apanya yang salah sebenarnya? Karena sesuatu kalau bukan bagian dari yang dianjurkan, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita gunakan untuk memperbaiki umat, dia tidak akan memberikan apa-apa, kecuali sekedar mazhar, penampilan, tetapi kualitas kita tidak ada. Jadi ini sedikit jawaban saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan saya coba menjawabnya seringkas mungkin, ya. Tetapi mudah-mudahan bisa dipahami dan silahkan e, membahas lagi, mempelajari lagi dari kitab-kitab buku-buku para ulama, e, baik dari mazhab Syafi'i, misalnya kitab-kitab ulama-ulama terdahulu seperti Imam Nawawi, Bahkan dalam kitab-kitab Imam Nawawi itu juga tidak kita temukan. Imam Suyuti yang lebih belakangan lagi juga kita tidak dapati. Nah itu semua ulama-ulama besar yang ternyata di dalam kitab-kitab mereka tidak ada sama sekali pengajaran anjuran untuk untuk itu. Allahu a'lam bissawab. Sampai di sini pertemuan kita kali ini waktunya sudah habis.